Setelah terakhir pembahasan kita mengenai Naam ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah itu permasalahan yang ke-17. Allah taala kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu perkara atau permasalahan ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang ke-18. Namun sebelumnya barakallahu fikum sekedar mengulang kembali syarah yang disampaikan oleh Syekh al Fauzan Allah taala itu fakrah yang terakhir, itu eh, paragraf yang terakhir, paragraf yang terakhir perhatikan. Beliau mengatakan wa kadzalika min hadil ummah. Dalam syarahnya itu ya, syarah terhadap permasalahan yang ke-17, yang akhir-akhir paragraf yang terakhir terlihat. Wa kadzalika min hadil ummah. Demikian pula ya, dari umat ini manyantasibuna ilal a'immah. Ada di antara mereka atau orang-orang yang menisbahkan diri kepada para imam. Yang diinginkan oleh para imam yang empat. Nah, barakallahu fikum bahwa yukhalifunahum fil aqidah. Padahal mereka yang menisbahkan diri kepada para imam yang empat tersebut menyelisih atau berbeda dari sisi akidah keyakinan. yantasibuna ila Abi Hanifah. Kemudian mereka menisbahkan diri kepada Abu Hanifah, eh, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Wa ila Malik, nah, menisbahkan diri kepada Malik yang disebut dengan Malikiyah. Kalau Abu Hanifah tadi disebut dengan Hanafiyah. 6. Imam Malik, Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Kemudian wa ila Syafi'i dan menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Abu Abdullah, wa ila Ahmad, nah dan kepada Imam Ahmad yang dikenal dengan Hambaliyah. Kalau Syafi'i tadi Syafi'iyah. Menisbahkan diri kepada Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, Abu Abdullah. Wa hum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal billah. Padahal mereka orang-orang yang mengaku menisbahkan diri kepada Para a'imah tersebut mereka berada di atas akidahnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, sekarang apa akidahnya orang-orang Al-Mu'tazilah yang sudah kita kenal barakallahu fikum Mu'tazilah itu asal usulnya dari salah seorang yang namanya Wasil bin Atha Al-Mu'tazili, Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Nah, yang waktu itu ya'tazil menyendiri dengan sebuah pendapat di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengenai pelaku dosa besar mengenai, mengenai hukum pelaku dosa besar. Waktu itu barakallahu fikum ada seorang yang bertanya kepada Nam Imam Hasan Basri tentang mengenai hukum sahibil kabirah. Kemudian berdirilah orang ini yaitu Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini berdiri seraya mengatakan pelaku dosa besar la mukmin wala kafir lakinnahu fi manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu tidak mukmin tidak kafir akan tetapi dia berada di antara dua tempat. Nah, bayangkan itu. Rasul bin al-Mu'tazili. Naam. Kemudian barakallahu fikum Naam, Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala memberikan ultimatum dan peringatan untuk Naam menghindar atau untuk menjauhkan Wasil bin Atha' ini. Eh? eh? Fa'tazala wasilun. Kemudian wasil ini pun ya'tazil. Nah, menyendiri dan pergi dari majlis Hasan al-Basri. Nah, barakallahu fikum diikuti oleh beberapa, beberapa orang. Ya, beberapa pengikutnya di antaranya Amr bin Ubaid, namun Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini barakallahu fikum sebagaimana sejarahnya ma'ruf disebutkan dalam terjemah enam orang tersebut beliau pandai dalam berkata, melantunkan kata-kata, berkhutbah, berpidato namun tidak bisa mengucapkan huruf ra. Nah, mungkin dahulu yang pernah kami sampaikan yang mengucapkan itu adalah Amr bin Ubaid, yang benar bukan Amr bin Ubaid tapi Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Dalam artian bagaimana? Yang pandai berbicara, pandai berpidato adalah apa? Adalah Wasil bin Atha al-Mu'tazili tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan apa? Na'am burun yaitu semacam gandum karena dia tidak bisa mengucapkan huruf ra akhirnya diganti dengan lafaz lain komhun, burun, komhun. Nah, komhun sama burun, artinya sama. Cuman karena terdasnya dia itu, dia menggunakan lafaz lain yang tidak mengeluarkan huruf ra, bayangkan tuh. Nah, itu kisahnya. Tapi walaupun bagaimanapun juga yang namanya cerdas cerdas. Nah, barakallahu fikum bagaimanapun juga walaupun cerdas, walaupun pandai, nanti tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala atau dengan semakna dengan itu, "U'tu zakaan, wa lam yu'tu zakaan." Mereka diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kebersihan atau kesucian hatinya. Barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan orang pelaku dosa satu enggak mukmin nggak kafir, tapi berada di dua tempat. Ewa. Terus bagaimana yang benar? Yang benar sudah kita ulang-ulang barakallahu fikum. Pelaku dosa besar adalah na mu'minun bi na naqisul iman. Dia masih dikatakan beriman dengan keimanannya tapi imannya berkurang. Imannya berkurang, tidak sempurna barakallahu fikum. Naam. Kemudian para syairah dan akidahnya para asyairah. Bagaimana? Asyairah pendapat mereka, akidah mereka sebagiannya barakallahu fikum. Naam adalah apa? Masalah asma wa sifat. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cuma memiliki tujuh nama saja. Nah, tujuh nama saja barakallahu fikum. Nah, bayangkan itu. Adapun yang lainnya bagaimana? Yang lainnya dimasukkan dalam tujuh itu. Nah, jadi mereka pun membangun ketika menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tujuh tersebut itu pun dibangun di atas akal. Bukan di atas dalil. Jadi menurut mereka selama itu mencocoknya akal, maka terima. Nah, walaupun tidak nah barakallahu fikum bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ewa, seperti itu. Mereka pun apa mensyaratkan yang dimasukkan dalam tujuh itu adalah yang mencocoknya dengan akal mereka. Waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Yang mana Asy'ariyah ini barakallahu fikum walaupun mereka menisbahkan kepada nah barakallahu fikum nah Abu Hasan Asy'ari padahal penisbahan tersebut tidak benar juga barakallahu fikum karena beliau sudah taubat. Ya, sudah bertobat dari pendapat atau pemikiran yang pertama dulu sehingga beliau menjelaskan dalam kitab beliau apa Al-Ibana. Ya, nah, penjelasan tentang taubatnya beliau dari pemikiran Asy'ariyah barakallahu fikum. Naam. Cuman mereka kata ta'assub dalam arti yang sudah terlanjur termakan syubhat, eh, pemikiran-pemikiran jahat dan jelek, mereka walaupun imamnya sudah taubat dalam artian Nah, barakallahu fikum bertaubat dengan taubat yang benar, kembali kepada pendapat ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi mereka justru berpaling dan mereka justru akan menjauh daripada nah barakallahu fikum ajaran ajaran tersebut barakallahu fikum. Mereka tetap mengatakan seperti itu keadaannya, tidak mau kembali kepada nah imamnya yang imamnya sudah terlajuk sudah kembali pada kebenaran. Itulah keadaan orang-orang ahli bid'ah wad dalal. Nah, barakallahu fikum karena sebagian mereka sudah ta'assub. Nah, ta'assub dengan sebuah pendapat atau madhab tertentu sehingga susah untuk kembali pada kebenaran walinya billah. Naam. Perhatikan di sini wa yansubuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immatis salaf. Kemudian mereka menisbahkan keyakinan-keyakinan yang batil ini kepada para imam salaf. Wa makana haula'il a'immah rahimahumullah mu'tazilatan. Padahal tidaklah mereka para imam yang empat tersebut adalah mu'tazilah. Mereka tidak mu'tazilah, bukan mu'tazilah. Bal kanu yuharibun al-mu'tazilah wa ulama al-kalam. Bahkan mereka dahulu benci nah, dan memerangi ulama ahli kalam. Ya, di antara Imam Syafi'i rahimahullah taala Muhammad bin Idris apa yang beliau katakan? Hukmi Nam ala ahli kalam. Hukumanku terhadap ahli kalam atau hukmi ahli kalam Naam, eh, beliau mengatakan hukumanku terhadap ahlul kalam, eh, pemikiran falasifah, filsafah yang mereka mengedepankan akal dan misalnya. Apa kata beliau? An yudraba bin ni'al wal jarid. Hendaknya dia dipukul dengan apa? Sandal-sandal dan juga pelepah kurma. Bayangkan hukumannya. Karena ahlul kalam barakallahu fikum eh, yang mereka mengandalkan ilmu filsafat, mereka seringnya Dalil itu diakali oleh mereka. Bukan akal digunakan memahami dalil tidak. Dalil ada di hadapan mereka, tapi mereka apa? Menggunakan akal untuk mengubah dalil dalam artian menolak dalil waliyadzubillah, lebih mengedepankan akal. Nah, sehingga beliau pun juga mengatakan demikian benci sekali terhadap ahlu kalam. Hukmi. Nah, ahli kalam, hukumanku terhadap ahlu kalam an yudraba bin al jarid. Nah, kemudian wa yutaf bihim. Nah, bainal asyair wal qabail Kemudian setelah dipukul dengan sandal-sandal dan juga pelepah kurma, akhirnya dikeliling, dibawa keliling. Naam barakallahu fikum di hadapan apa? Di hadapan qabail, ya, di hadapan enam masyarakat. Ewa, ya, dan juga kabilah-kabilah di kampung tersebut. Nah, kemudian wa yuqallahu dikatakan pada pelaku atau dikatakan pada ahli kalam tersebut apa? Hadza jazaa'un liman taraka al-kitab as-sunnah na'am wa qabila ilm al-kalam wa syaghala na'am bi'ilmil kalam. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian justru malah menyibukkan diri, atau justru malah barakallahu fikum menerima daripada, atau mempelajari ilmu kalam. billah. Nah, itu. Itu pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya, barakallahu fikum. Al-masalatu saminata asyrata. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah permasalahan yang ke-18. Ini nanti juga tidak jauh beda dari yang sebelumnya yaitu intisabuhum ila al-anbiya ma'a mukhalafatihim. Mereka menisbahkan diri kepada para nabi bersamaan mereka menyelisih mereka. Kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Rasulullah, tapi mereka sendiri apa? Tidak menunjukkan dengan perbuatannya itu bahwasanya mereka cinta. Buktinya, mereka mengatakan kami cinta kepada Rasulullah tapi melakukan perbuatan bid'ah. Cinta kepada Rasulullah tapi menyembah kuburan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi minta kepada enam dukun, minta kepada tukang sihir, minta kepada bebatuan atau pepohonan dianggap keramat, eh, dianggap angker, kemudian dimintai di situ, eh, diserahkan sesajen atau diserahkan bunga-bunga atau air-air yang semisalnya, minta kesugihan dengan eh, benda-benda eh, yang sudah mati dalam artian benda mati atau orang-orang yang meninggal. Nah, baik bah fulan, bah fulan atau nam kiai fulan atau syekh fulan atau macam-macam. Itu menunjukkan bahwasanya cintanya itu cuma sekedar ucapan saja. Nah, cinta yang gombal istilahnya. Nah, cinta yang dusta. Karena kalau bukti cinta bagaimana? Mengikuti Rasulullah. Ewa. kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan cuma sekedar ucapan saja. Hmm, kalau cuma sekedar ucapan bagaimana? Ya tidak diterima. Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya, punya hubungan cinta dengan Laila. Setiap orang mengaku, aku cinta dengan Laila. Ini segera permisalan Arab ya. Pemisalan orang Arab dengan sebuah pantun seperti itu. Kullun yad'i maslan bilaila Laila wa Laila la Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut. Bayangkan itu. Menunjukkan masing-masing orang mengaku dia adalah ahli sunnah, dia adalah cinta Allah, cinta Rasul, mengaku seperti itu. Tapi padahal Allah dan Rasulnya tidak mengakui pengakuan tersebut karena mereka tidak mengikuti al rasul tidak mengikuti al dalil Allah Taala berfirman, "Kul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku kata Rasulullah. Jadi ittiba'ur rasul, mengikuti rasul termasuk bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dapatkan yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jadi bagaimana caranya kita dicintai bukan sekedar mencintai. Paham ya? Nah, cinta itu diungkapkan dengan kata-kata, diyakini dengan hati, kemudian diterapkan dengan amalan. Barakallahu fikum bukan sekedar ucapan cinta ini cinta itu, amalannya lain. Paham ya? Cinta Allah, cinta Rasul masih menyembah kuburan, masih meminta kepada para wali kata mereka. Menyinta barakallahu fikum minta kepada kuburan. itu Ewa. Ya, cinta kepada Rasulullah tapi melakukan kebitahan. Jangan. Ini termasuk bentuk apa? Penyelisihan terhadap na'am barakallahu fikum lafaz atau ucapan yang dia ucapkan barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini. Al-masalatu saminata asyrata. Permasalahan yang ke-18. Qala al-Imam Al-Mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. al-masalatu saminata asyrata. Permasalahan yang ke-18. Tanakuduhum fil intisab. Naam, yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarka ittiba'ih. Tarka ittiba'ih perhatikan. Tanakuduhum. Naam. Kontradiksinya mereka atau bertabrakannya mereka, Tanakud. bertentangan. Bertentangannya mereka di dalam penisbahan jadi mereka menisbahkan tapi perbuatannya bertentangan. Yaitu apa? Yang tasibuna ila Ibrahim mereka menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersamaan menampakkan eh, bersamaan mereka menampakkan meninggalkan apa? ittiba'i. Nah, ma'idharihim tarkat ittiba'i. Bersamaan mereka menampakkan apa? sikap atau perbuatan meninggalkan mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Eh, Allah telah berfirman, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Hanifa, yang mana beliau disifati dengan Hanif. Apa itu Al-Hanif? al mukbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Itulah Hanif. Nabi Ibrahim alaihissalam disifati dengan Hanif. Orang yang senantiasa mengharapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Bukan sekedar apa? Pengakuan saja. Hati-hati barakallahu fikum. Seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau cuma sekedar pengakuan, ungkapkan dengan kata-kata, terapkan dengan amalan. Karena bukti keimanan seperti itu barakallahu fikum bil bilisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah makna iman. Nah, jadi jangan sekedar ucapan saja atau sekedar hati saja. Yang penting itu kan hatinya, Mas. Hah? Seperti ucapan ibu-ibu yang tidak paham masalah syariat itu, kalau dinasihati yang penting kan hatinya. Yang penting kan hatinya, bukan yang penting hatinya, amalannya tampakkan amalannya. Kalau cuma yang penting hatinya bagaimana, amalannya kapan? Kalau yang penting hatinya semua orang hampir semuanya meyakini bahwasanya nah barakallahu fikum ini yang benar seperti ini, yang tapi amalannya terapkan, amalannya. Barakallahu fikum, nah, amalan termasuk penyempurnaan daripada keimanan. Jadi imannya seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan amalan tadi. Bahkan kalau iman cuma sekedar ucapan atau keyakinan tidak diterima. Nah, jangan seperti apa pendapatnya orang-orang apa? Orang-orang Murji'ah yang mereka menyatakan iman itu cukup diucapkan saja. Atau sebagian mereka mengatakan apa? Iman itu cukup diyakini saja. nggak perlu amalan. Ini keliru besar. Nah, jadi kan menurut mereka kalau orang melakukan dosa-dosa besar, eh, penjudi, peminum khamar, kemudian penzina, kalau sudah mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sempurna. Itu menurut orang-orang Murji'ah wal iyadu billah wal iyadu billah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah iman harus berhati-hati. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan dan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita lanjutkan sini. Syarahnya Qala syarah Syekh Shalal Fauzan habibullah taala an tanaqudhu fil intisab. Naam bertentangannya di dalam penisbahan. aku itu pada asalnya bertentangan atau kontradiksi, bertabrakan itu ya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian mereka mengatakan aku cinta atau aku mengikuti agama Nabi Ibrahim tapi berseberangan gitu loh, tidak sesuai dengan ucapannya, amalannya. Nah, barakallahu fiikum ya wah. aku itu asalnya bertentangan atau bertabrakan atau kontradiksi. At-tanaqudu fil intisab huwa an yantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lah. Inilah tanakut dalam penisbahan apa maksudnya? ayan tasiba seorang itu menisbahkan diri kepada sesuatu bahwa muhalifanlah padahal dia menyelisih terhadap sesuatu tersebut. Kami al-sunnah, kami sunniyun salafiyun, tapi amalannya kebid'ahan tiap hari. Eh, mengikuti ritual-ritual yang enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kami al-sunnah, tapi mereka apa? Nah, senang bangga dengan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh para salaf. Itu keliru. wahai dan tisabun batilun makadibun. Ini adalah penisbahan yang batal dan dusta. Kenapa demikian ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum? Karena menisbahkan diri kepada sunni, kepada sunnah, kepada ahli sunnah enggak masalah. Tapi ingat, bukan sekedar penisbahan saja, amalannya yang diandalkan barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan apa? La aiba man adhara madhhab salaf wantasaba إليه wa'taza إليه bal yajibu قبول dzalika minhu bittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan perhatikan tidak ada cacatnya bagi siapa yang menampakkan madhabnya para salaf akidah keyakinannya ajarannya para salaf dan orang yang menisbahkan diri kepada para salaf dan orang yang apa bangga dengan penisbahan diri kepada salaf itu nggak ada cacatnya selama apa bukan sekedar penisbahan saja amalannya diterapkan barakallahu fikum Eh, jangan sekedar penisbahan saja. Kemudian beliau mengatakan bahkan wajib menerima dari para salaf tersebut yang datang dari para salaf wajib diterima. Bittifak. secara kesepakatan. Kenapa? Dikarenakan pendapat atau ajaran para salaf layakunu ila haqqo. Tidak terjadi kecuali kebenaran. Karena mereka menyadarkan pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang tidak bisa disalahkan, dua-duanya pasti benar. Nah, barakallahu fikum ya wanam. Berikutnya, wal intisabus sahih huwa an yantasiba ila syai' wa yakuna nam muwafiqan lah. Ya barakallahu fikum. Penisbahan yang sahih, penisbahan yang benar adalah barakallahu fikum seseorang itu menisbahkan diri kepada sesuatu, nam barakallahu fikum tapi apa? Tapi orang tersebut mencocoki sesuatu tersebut. Menisbahkan diri kepada sunnah tapi dia beramalan dengan as-sunnah. Menisbahkan diri dengan ahli sunnah wal jamaah tapi dia sendiri juga bersatu dan berkumpul di atas Al-Qur'an dan sunnah. Jangan sekedar ucapan saja kami ahli sunnah, kami sunni salafi. Kami menegakkan dakwah salafiyah eh, mulai sejak dini, tapi dakwahnya dalam dengan televisi, dakwahnya dengan apa? yayasan, proposal ngemis minta-minta, dakwahnya dengan apa? sekolahan-sekolahan, ijazah dan semisalnya. Kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja, kalau nggak punya ijazah nggak bisa hidup. Kalau dakwah tanpa yayasan nanti Nah barakallahu fikum makannya dari mana? Kalau dakwah tanpa yayasan terus bagaimana rezekinya? Kalau dakwah tanpa yayasan nanti macam-macam. Mereka menyandarkan tawakalnya kepada yayasan walayhi bisa masuk dalam kesyirikan. Sandarkanlah rezeki kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sekedar karena ada yayasan kemudian senang bangga, kalau nggak ada yayasan bingung. Bukan ya akhi barakallahu fikum. Kita semuanya berdakwah di atas Al-Qur'an was sunnah tanpa menggunakan yayasan wala syai' dan tidak ada satupun yang melazimkan mengharuskan pakai yayasan nggak ada. Yayasan itu dibangun di antaranya untuk mempermudah tasawul, minta-minta ngemis daurah sana, daurah sini, daurah nasional, daurah masyayikh, tapi apa? Dananya dari dananya, dananya dari minta-minta. Diubah namanya menjadi ta'awun. Kami harapkan kepada segenap ikhwan, segenap ahli sunnah, segenap para asatidah untuk mengumpulkan dananya paling minim 300 ribu per orang. Ya, wah. ini bayangkan ini. Paling minim 300 ribu per orang. Berarti paling, paling maksimal bagaimana? Silahkan. Ini minta atau enggak? Lafaznya di lafaz ta'awun. Kemudian disebutkan dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wal 'iyadu billah. Talbis Perbuatan seperti ini adalah mengelabui kaum muslimin. Hati-hati. Kalau seandainya tidak punya dana untuk mendatangkan para masyayikh, nggak usah takaluf. Siapa yang menyuruhkan bertakaluf berlebihan seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah jiwa melainkan yang dia mampu. Enggak perlu takalluf. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ngapain takalluf? Eh? Ngumpulkan dana sana kemari. Nah, barakallahu fikum dengan kotak infak dan semisalnya, eh? proposal untuk melakukan dana nah barakallahu fikum nah barakallahu fikum apa daurah nasional Ewa. nanti di dibagi-bagi ustaz yang senior yang sudah keluar dari Yaman atau Saudi nah makanya sendiri kemudian ustaz-ustaz yang junior yang junior nah barakallahu fikum yang baru-baru jadi ustaz misalkan yang masih nah barakallahu fikum masih lokal dalam artian masih dalam Indonesia eh, antri dengan karcis atau misalnya ini dakwahnya yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyun barakallahu fikum baik dari dari kalangan lukmaniyun eh, pengikutnya Pak Lukman Pak Abdul itu kemudian dari kalangan orang-orang Abdul peng, pengikutnya Pak Abdul Kornen itu atau dari kalangan TV Roja pengikutnya Firanda Anggerja Abdullah Taslim intinya pengikut Hizbiyun Hizbiyun yang ada itu barakallahu fikum perlu hati-hati nah dakwah dengan televisi dakwah dengan proposal dakwah dengan ini dan itu inilah yang namanya nantaklid taklimul haqa'iq balikan fakta. Dahulu mereka melarang, sekarang membolehkan. Dahulu mereka mengharamkan, sekarang menghalalkan. Ini dakwah semacam apa seperti ini? Dakwah sunnah itu tidak akan berubah. Sejak dulu sampai sekarang sampai akan datang tidak akan berubah. Dakwah salaf, Al-Qur'an dan sunnah. Haram-haram, halal-halal seperti itu. Ayo na kalau fikum. Kita lanjutkan. yang tasibu ila Ibrahim yuafiku majabi minta min tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya orang yang menisbahkan diri kepada Nabi Ibrahim itu mencocoki sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim berupa apa? Mentauhidkan, menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa ikhlasul ibadatillah dan juga mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasy musyrikin dan berlepas diri dari kalangan orang-orang musyrikin. Wala yukhalifu mu'minun fi syai'in dzalik dan hendaknya orang tersebut tidak menyelisih sedikit pun daripada yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Naam. Awak. Tidaklah kan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak ulang Nasrani. Tapi beliau ada orang yang hanif, Muslim. Ikuti kalau seandainya kalian benar-benar mengatakan pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fiikum ya. Kalau orang Yahud wan Nasara, nah, mereka berupaya untuk apa? Bagaimana caranya kaum muslim yang ikuti langkah-langkah mereka? Walang tarda kal yahudu walang nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka tidak akan ridho dengan kalian hingga kamu mengikuti jejak atau langkah-langkah mereka atau agama mereka waliyadzubillah. Hati-hati. Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim an imtina'ihim min al-hajj wa istinkarihim istiqbal al-Ka'bah kan? Wa min dzalik termasuk contohnya adalah penyandaran penisbahan orang-orang Yahudi kepada Nabi Ibrahim. Bersamaan dengan itu mereka tidak mau haji dan mereka mengingkari bahwasanya nah mengingkari apa dan mereka mengingkari untuk menghadap kiblat ke Ka'bah. Karena orang-orang ahna barakallahu fikum, orang Yahudi dan Nasara pada waktu itu mereka meyakini bahwasanya kiblatnya itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Padahal sudah terang-terangan datang penghapusan. Dalam artian apa? Nam suruh mengarah ke mana? Ke Masjidil Haram. Nam, itu Ka'bah barakallahu fikum. Walihada kalau Allah Ta'ala karena sangkaan mereka yang keliru dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun letakkan untuk manusia untuk beribadah sungguh Nah, di mana? Adalah di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari untuk Mekah. Bakkah itu nama lain untuk apa? Untuk kota Mekah. Naam. Mubarakan yang kota tersebut diberkahi. Wahudan sebagai petunjuk lil alamin. Bagi orang-orang atau bagi alam semesta ini. Fihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya ada tanda-tanda yang sangat jelas, nampak. Makom Ibrahim dan juga ada makomnya Ibrahim alaihissalam. Tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah tersebut. Wa man dakhalahu kana amina dan barang siapa yang masuk dalam Ka'bah tersebut Naam niscaya dia akan aman. Walillahi 'alan nas walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia untuk menunaikan haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Ini perlu diperhatikan. Awalnya umum, walillahi 'alan nas, seluruh manusia. Tapi ternyata Pak, di setelahnya man istata'a sabila bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Jadi haji bagi yang mampu gitu. Wa man kafara dan barang siapa yang kufur terhadap kewajiban ini sudah mampu punya kemampuan baik kemampuan badani atau kemampuan mali, harta dan badannya kemudian sengaja tidak mau haji dan misalnya fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. sungguh Allah Taala Maha Kaya tidak butuh terhadap nah seluruh alam ini. Ya Wa kadzalika man yattasibu ilal a'immah arba'ah. Demikian pula orang yang menisbahkan diri kepada para imam yang empat yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad wa la yukhalifuhum ila itiqadi ghairihim. Maka wajib nah orang tersebut menyocoki atau mencocoki atau sesuai dengan apa? keyakinannya dan tidak boleh menyelisih mereka pada keyakinan atau menuju pada keyakinan yang lain. al Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, baik dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Nah, namun perlu diperhatikan, ini bukan maknanya kita diperintahkan untuk ta'assub madhabi tidak. Kita bukan bermadzhab Maliki, wala Syafi'i, wala Hambali. Kita madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ajaran keyakinan kita ahlu Sunnah wal Jamaah. Eh? Barakallahu selama pendapat yang ada pada enam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau enam Imam Ahmad kita ambil selama mencatat dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun yang yang menyelisih dalil Al-Qur'an Sunnah kita tinggalkan barakallahu fikum karena dalil adalah Al-Qur'an was Sunnah. Itulah yang paling selamat. Tidak boleh kita ta'asub madhabi, fanatik dengan sebuah madhab tertentu. Karena seringnya apa? Bertolak belakang dan akan menimbulkan apa? Menimbulkan permusuhan. Kamu Maliki ya, kamu Syafi'i ya, kamu Hambali ya, kamu Hanafi ya. Bukan kita ada sunni salafi, ahlu sunnah wal jamaah, fahmi salafil ummah, mengikuti jejak generasi salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itulah kita. Ahlu sunnah wal jamaah. Dimanapun mereka berada, di luar negeri, dalam negeri, baik mereka berkulit hitam, berkulit putih, berbeda bahasa, selama mereka kokoh di atas Al-Quran was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, maka kita katakan orang tersebut adalah sunni salafi. Tanpa kita melihat latar belakang keluarganya, anaknya, istrinya, tapi personil, per individu kita lihat. Orang yang mengaku, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dilihat, benar nggak dia mengikuti Al-Quran sunnah? Ataukah tidak seperti itu?